Ada berapa nih? Ada tiga. Yang pertama, taubat dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik kepada seorang hamba. Terus yang kedua, taubatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berupa minta ampun. Terus yang ketiga, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari taubatnya tadi. Ahsan tabarakallahu fiik. Jadi kemarin dalam pelajaran yang lalu tentang ayat surat At-Taubah Laqad taballahu 'alan nabi atau wa'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan <clears throat> Summa taba alaihim liyatubu. Summa taba alaihim liyatubu. Jadi seorang hamba tidak akan bisa bertaubat kepada Allah kalau tidak Allah Subhanahu wa taala memberinya taubat dahulu berupa taufik seorang hamba tidak bisa bertaubat, tidak mungkin bisa bertaubat kepada Allah kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberinya taubat terlebih dahulu. Berupa taufik, petunjuk dan arahan atas kesalahan-kesalahannya kemudian dia bersedia untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Lalu setelah itu baru yang ketiga yaitu pengampunan atau taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang ketiga itu justru malah disebutkan di pertama kali lihat lakot taba. Ini tabat proses yang ketiga. Paham? Lakot taba yang pertama ini lakot taba Ini justru ada proses yang ketiga. Allah telah mengampuni Allah telah mengampuni kepada Nabi dan juga muhajirin dan ansor. Jadi lakota bayang pertama ini justru adalah proses taubat yang ketiga yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa taba alaihim itu baru proses yang pertama dan proses yang kedua. Maka taubat itu melalui tiga proses. Seorang hamba tidak mungkin bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau enggak diberi taufik dulu oleh Allah untuk bertaubat. Kemudian dia baru bisa bertaubat, meminta ampun. Kemudian yang ketiga baru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kok kericak-kericik apa ini? Andi Salman. Kayak anak jangkrik ya. Kemudian faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini ya ikhwan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan yang paling tinggi, al-ghayatul quswa. di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perang Tabuk jihad pengorbanan dari kaum muslimin semua itu akhirnya mereka pulang dengan mendapatkan taubat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka taubat diampuninya dosa seorang hamba ini termasuk tujuan yang paling tinggi dalam banyak sekali ibadah Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah mengaitkan hasil ibadah adalah dengan diampuninya dosa. Puasa Ramadan misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Di situ dijadikan maghfirah, ampunan <clears throat> dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan sebagai tujuan demikian juga qiyamul lail man qama ramadhana imanan saban. ghufira lahu ma taqaddama min Demikian juga qiyam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala jadikan ampunan dosa itu sebagai tujuan sebagai balasan sebagai pencapaian tertinggi bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, liyaghfirallahu laka ma liyaghfirallaka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Demikian juga Subhanahu wa taala berfirman, "Liyu'adziballahu musyrikat wa yatuba Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam ayat ini, lihat kaum muslim mereka berangkat untuk bersusah payah dan berkorban harta dan nyawa, bertaruh nyawa dalam jihad fisabilillah pulang-pulang apa yang mereka dapat? Apa yang didapat kaum muslimin ketika pulang? Apa nih? Apa Abdullah? Taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini lihat, laqad taballahu 'alan 'alan nabi. Ini ayat ini turunnya kapan? Setelah pulang dari Tabuk. Setelah kisahnya Ka'ab bin Malik. betul kau yang menyebutkan taubat, ampun diampuninya dosa, diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan pencapaian terakhir. Banyak sekali ada, Salah satunya adalah jihad. Jadi membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah perkara sepele. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan yang sangat adalah tujuan yang tinggi. Untuk mencapai butuh banyak ibadah butuh banyak berkorban. Maka ini taubat dari Allah Subhanahu wa taala diampuninya dan diterima kita. Karena kita kita mengucapkan istighfar. Kita setiap malam, setiap saat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu permohonan ampun kita diterima dan diampuni benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah Ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan untuk menyambut Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tapi hadis itu disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam hadis yang dohir wasihah mu'allah hadis-hadis yang ada penyakit yang dohirnya nampaknya sahih. Maka wallahu alam ya ikhwan hadis itu <clears throat> mu'al alias berpenyakit. Tapi bagi siapa yang ingin mengamalkan dan mengucapkan dalam sujud-sujudnya di kala terawih di malam-malam sepuluh akhir ini dan mengucapkan doa itu maka enggak apa-apa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa ya Allah engkau adalah maha pemaaf maka maafkanlah kami tidak mengapa untuk mengucapkan hadis itu demi mengamalkan pendapat yang mensohihkan. Karena ilahnya adalah Abdullah bin Buraidah tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. mutabahnya Sulaiman ibnu saudaranya Abdullah maka ini adalah mutabah yang syadzah yang syadzah Baik, dan sesuai yang dijanjikan kemarin tentang makna ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masyadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa dalam ayat ini Allah itu nggak menyuruh jadilah kalian orang-orang yang jujur atau atau jadilah kalian dari orang-orang yang jujur? Tidak, tapi Allah bilang Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Paham di sini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sigah ma'iyah. Jadilah kalian untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka ayat ini Evan ya lebih kuat perintah untuk bersama dengan orang-orang yang jujur ini jauh lebih kuat daripada perintah untuk berbuat jujur itu sendiri. Allah di sini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masyadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Perintah untuk bersama dengan orang yang jujur ini lebih kuat daripada perintah untuk sebatas menjadi orang yang jujur. Karena perintah untuk bersama dengan orang-orang yang jujur maknanya adalah bersama bersama-sama yang sesungguhnya. Bersama dengan orang-orang yang jujur baik secara zahir maupun secara batin. Baik dengan badan maupun dengan hati. Perhatikan, ma di sini adalah hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Badan-badannya beserta hati-hatinya sebagai bentuk tamparan keras terhadap orang-orang munafikin di mana orang-orang munafikin mereka hanya bersama dengan orang-orang yang jujur cuma dengan badannya tapi hati mereka tidak sedang bersama dengan orang-orang yang jujur paham jadi ayat ini sebagai pukulan pedas terhadap orang-orang munafikin karena ayat ini adalah turun tentang taubatnya Ka'ab bin Malik di mana ini berkaitan erat dengan mauqifnya munafikin dalam perang Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu benar-benar bersama dengan orang yang jujur." Dengan kebersamaan yang hakiki, dengan kebersamaan yang sesungguhnya, dengan kebersamaan yang sejati. Bukan hanya bersama badannya saja, tapi juga hati-hatinya juga bersama orang-orang yang jujur. Maka ayat ini lebih kuat. Perintah terhadap kejujuran karena apabila disuruh untuk bersama dengan orang-orang yang jujur dengan hati-hati mereka juga, dengan hati-hati kita, maka maknanya adalah disuruh berbuat jujur secara luzuman. Sudah pasti ini adalah perintah untuk jujur. Karena kamu nggak akan bisa bersama orang-orang jujur kamu kalau kamu nggak jujur. Kalau kamu hanya bersama dengan orang-orang jujur dengan badan-badannya saja, sedangkan kamu adalah pendusta, ini berarti kamu belum bersama namanya, Pak. Kalau kamu bersama dengan orang-orang jujur, berkawan dengan orang-orang jujur, tapi kamu tidak jujur, kamu adalah seorang pendusta, ini belum bersama namanya. Belum sesuai dengan ayat ini. Karena kamu belum bersama dengan orang-orang jujur, kamu belum bersama mereka dengan hati kamu. Kamu hanya bersama dengan mereka dengan badannya saja. Anak diperhatikan. Dulu yang baik, mencar. Maka ayat ini sangat kuat sekali. Perintah agar seseorang bersama dan mencari kawan dan berkawan dengan orang-orang yang jujur. Berkawan dengan badan dan juga hatinya. Maka ini sudah mengandung perintah untuk kejujuran secara luzuman, secara keharusan dan juga secara tadamun. Mengandung perintah untuk jujur. Dan perhatikan bahwasanya ayat ini bukan hanya perintah melulu, tapi juga ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada bentuk memudahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memang bukan orang yang jujur, maka berkawanlah dengan orang yang jujur karena berkawan dengan orang yang jujur itu akan menjadikan akan membantu kamu juga untuk berbuat jujur. Paham? Karena berkawan dengan orang baik itu akan membantu untuk menjadi baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memerintah tapi juga menunjukkan caranya. Juga memberikan jalannya. Memberikan solusi bagaimana kalau seandainya memang kamu itu sudah terbiasa berdusta, kamu adalah seorang pendusta, caranya cari kawan yang jujur biar kamu juga jadi jujur. Maka kandungan ayat ini sangat tegas sekali dan sangat kuat sekali. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita itu bersama dengan orang-orang yang jujur supaya kita kalau seandainya kita bukan orang yang jujur, kita bisa belajar kejujuran dari orang-orang yang jujur. Agar kita belajar bagaimana caranya jujur dan agar kita terlatih dan membiasakan diri untuk jujur. Karena kalau kita berkawan dengan orang-orang jujur, kalau seandainya kita berdusta sekali saja, pasti akan dicela. Ah, kamu itu berdusta. Maka besok-besoknya nggak berani lagi berdusta. Akhirnya terbiasa, terbiasa, terbiasa. Dan akhirnya menjadi jujur. Tapi kalau kamu berkawan dengan para pendusta, kamu yang awalnya jujur pun akan jadi pendusta. Kamu kalau berkawan dengan para pendusta, kamu yang awalnya jujur pun akan jadi berdusta karena terbiasa lingkungannya ngajak untuk dusta. Sehingga kamu yang basicnya adalah orang yang jujur pun lama-kelamaan akan menjadi para pendusta. Tapi kalau berkawan dengan orang jujur, seandainya basicmu adalah pendusta, karena kamu mungkin belum kenal agama, insya Allah dengan berkawan bersama orang-orang jujur, kamu akan menjadi jujur seperti mereka. Dan juga perintah untuk bersama dengan orang-orang jujur ini me haruskan agar kita juga meniru seluruh sifat-sifat mereka bukan hanya dalam kejujuran saja tapi dalam seluruh sifat baik mereka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ditofahkan sirat kepada sifat supaya mencakup supaya yashmal mencakup seluruh sifat yang baik dari sifat orang dari sifat-sifatnya orang-orang jujur. Jadi wakunu maas Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan tirulah mereka, illam takunu mitlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah seluruh sifat mereka bukan hanya kejujuran, tapi seluruh sifat-sifat terpuji yang lain kalian akan meniru dari orang-orang yang jujur tadi. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur, memilih kawan dengan orang-orang yang jujur. Karena hal itu lebih lebih ablag, lebih merasuk, lebih kuat daripada hanya sekedar jadilah orang jujur. Kalau cuma jadilah orang jujur, ini belum tentu disuruh untuk berkawan dengan orang-orang jujur. Tapi ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang mencari kawan yang baik, menemani mereka bersama badan dan juga hatinya. Karena sebagaimana dalam hadis, almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai baik di dunia maupun di akhirat. Maka pentingnya ma'iyah kebersamaan. Kebersamaan dengan orang buruk akan menjadikan kita buruk. Kebersamaan dengan orang baik insya Allah akan menjadikan kita baik. Paham di sini? Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu maas Perintah untuk kaun bersama orang-orang shadiqin ini lebih ablag daripada hanya sekedar perintah untuk berbuat jujur. agar kamu bisa belajar jujur. Seandainya mungkin kamu adalah pendusta, maka belajarlah bagaimana caranya berbuat jujur kepada orang-orang yang mereka itu adalah sadiqin, orang-orang yang jujur. Dan yang paling utama ayat ini adalah sebagai sindiran pedas terhadap kaum munafikin di mana mereka itu hanya bersama dengan orang-orang mukminin, cuma bersama dengan badannya, bersama pakaiannya, bersama raganya saja, tapi hatinya tidak bersama dengan mereka, tidak sehati. Maka apabila engkau hanya berkam, hanya bersama, hanya berkawan dengan orang-orang jujur, tapi kamu tidak sehati dengan mereka, berarti kamu belum memenuhi ayat ini, belum bersama namanya. Dan ayat ini juga mabungnya melarang kita untuk bersama dengan orang-orang pendusta. Karena al-amru bisyai'nah yun'an an Perintah untuk sesuatu itu adalah larangan dari lawannya. Perintah dari Allah untuk bersama dengan orang jujur berarti larangan untuk bersama dengan orang-orang pendusta. Makanya nggak boleh berkawan dengan ahlul bidah. Berkawan dengan para kazabin, dengan para dajalin, dengan para dajjal. Dengan para pendusta, dengan para orang-orang fasik tidak boleh. Dalilnya adalah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu wa kunu Allah menyuruh kita untuk bersama orang-orang yang baik maka Allah melarang agar kita tidak boleh bersama dan berkawan dengan orang-orang buruk. Dan ini juga perintah agar kita belajar jujur. Karena jujur itu nggak gampang ya ikhwan, jujur itu sulit, jujur itu berat. Karena jujur itu bukan hanya jujur dalam berbicara, tapi jujur dalam berbuat, jujur dalam beramal, jujur dalam hidup, jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah. Ini berat, ini nggak gampang, ini butuh belajar. Butuh melatih diri kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah kita ketahui kejujuran mereka yaitu para ambia, para solihin. Makanya pelajaran tentang kejujuran ini nggak ada henti-hentinya. Kita suarakan dan kita tekankan karena memang jujur ini berat. Pelajaran tentang kejujuran ini nggak ada habisnya sampai kapanpun ia butuh untuk disuarakan. Makanya anak-anak kita tekankan agar jangan berdusta. Kalau sholat tarawih itu mending apa adanya. Kalau waktunya ber sudah berangkat, imamnya sudah berangkat, mending ikut dan kalau memang capek duduk. Ini namanya jujur. Apa adanya. Jangan kemudian Ketika imam berangkat, pura-pura ikut, terus nanti batal. Ini dusta, ini pendusta. Makanya saya marah sekali kalau anak-anak seperti ini. Ini sifat buruk, ini sifat pendusta ya ikhwan. Anak-anak didengarkan. Ya, jangan pura-pura. Jangan karena takut sama gurunya, karena dia disuruh untuk berdiri, kemudian pura-pura berdiri, sholat sebentar, setelah itu batal. Padahal nggak batal. Ini namanya dusta, ya. Nggak boleh. Jangan terbiasa untuk berdusta. Makanya sering saya katakan, mending kamu itu ikut dan apa adanya. Kalau capek, mending duduk. Nggak apa-apa, itu bagus. Jangan gengsi. Daripada kamu malas, daripada kamu keliaran, mending kamu duduk di situ, di dalam sholat, kamu duduk. Karena sholat sunnah, itu boleh duduk. Pahalanya separuh tapi. Kalau duduk, pahalanya separuh. Tapi mending daripada nggak dapat pahala, mending dapat pahala separuh. Kalau sholat wajib nggak boleh duduk kalau mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, sholat tarawih boleh duduk tapi pahalanya separuh kalau nggak punya udur. Paham? Maka jangan berdusta ya anak-anak. Sejak kecil kalian harus belajar tentang kejujuran karena kejujuran itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini. Keselamatan kalian, keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat tergantung kejujuran kalian. Maka belajarlah jujur semenjak kecil. Didiklah anak-anakmu untuk berbuat jujur sejak kecil. Maka jangan biasa dusta, jangan belandit. Sifat belandit itu jelek sekali. Jangan belandit. Ya. Didengarkan. Jangan belandit. Belandit itu sifat yang paling buruk. Sifat akhlak yang paling tercela adalah dusta. itu lah. Akhlak yang paling tercela adalah dusta. Maka jangan sekali-kali berlatihlah, latihlah dirimu untuk jujur. Kalau memang sholat tarawih capek, mending duduk dengan duduk. Kenapa kok ngambil ya? Kalau gitu mending tidur saja Ustaz. Itu lebih jujur lagi. Kalau gitu kita biarkan nanti nggak ada yang baik. Jadi anak-anak itu harus tetap didorong dan tetap didesak. Jangan bilang nanti nggak ikhlas. Ikhlas itu bisa dipelajari dengan berjalan. Kalau kita nunggu anak itu sampai ikhlas, ya nggak akan ikhlas-ikhlas. Kalau namanya anak disuruh, nggak ada yang ikhlas. Kalau kita nunggu sampai mereka ikhlas, sampai kapan mereka belajar tentang ikhlas? Maka dengan cara didesak dan didorong, dibiasakan lama-kelamaan mereka akan belajar tentang ikhlas. Kalau kita nunggu sampai ikhlas ya anak-anak sudah besar pun nggak akan mau suruh ngaji. Nanti nggak ikhlas kalau disuruh ya biarkan saja kalau gitu. Nggak ada jadi baik. Kalau kita nunggu ikhlas, ikhlas itu bisa dipelajari dengan berjalan, justru dengan dibiasakan, dengan cara didesak, dengan cara diperintahkan itulah mereka akan belajar tentang keikhlasan. Ini berkaitan dengan salah satunya adalah dalam sholat tarawih. Apalagi kita sholat malam, dan apalagi nanti malam adalah malam 23 insya Allah maka semangat untuk mencari Lailatul Qadar ya ikhwan. Para ulama mengatakan barang siapa yang aktif 10 hari sudah pasti dapat Lailatul Qadar. Maka gimana caranya kamu biar dapat Lailatul Qadar? Caranya jangan absen dalam 10 hari. Semuanya. Gak usah milih-milih yang ganjil atau yang genap. Semuanya saja dijalankan. Kalau sudah Semuanya sudah dijalankan, sudah pasti dapat. Itu. Nanti malam, insya Allah adalah malam 23. Maka bersemangatlah untuk mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Lailatul Qadar nggak bisa diukur dengan kata-kata. Lebih baik dari seribu bulan. Nggak bisa lagi dihitung kebaikannya. Maka semangat kalau kata Al-Ustaz Abu Hanifah Habibullah Ta'ala. Beliau punya sindiran pedas. Kalau kamu ingin lihat orang tua jadi muda lagi. Dan kalau kamu ingin lihat pemuda yang tiba-tiba jadi tua dan jadi lemah, lihat di sepuluh akhir bulan Ramadan. Nantilah ada, nanti malam lihat, ya, ada. Orang tua yang sudah badannya sudah keriput semua, sudah lelah, tapi dia kembali menjadi bugar lagi dan kuat berdiri. Bagaikan pilar yang kokoh. Jadi berubah langsung jadi muda. Ada. Nanti malam insya Allah dilihat. Mau cari orang tua yang kembali menjadi muda lagi, ada insya Allah. Orang-orang tua yang kuat untuk berdiri lama. Dan ada juga yang anak-anak muda masih kuat, badannya masih seger. Tapi tiba-tiba jadi tua, merangkak, jalannya apa? waduh kayak kayak incok semua kayak rematik semua ada nanti dilihat siapa <laughs> sakit sekali sindirannya Ustaz Abu Hanifah dabu kalau pengen lihat anak muda yang tiba orang tua yang bisa kembali yang kembali menjadi muda lagi sama anak muda yang tiba-tiba menjadi tua dan menjadi lemah nanti dilihat nanti malam akan ada anak-anak muda yang apa Tiba-tiba badannya encok, rematik, pegelinu kabeh padahal wis enom, padahal masih muda. Dan ada juga orang-orang tua yang tiba-tiba kembali bugar dan kuat lagi karena kekuatan itu sebenarnya terletak di hatinya ya ikhwan. Kuat dan gak kuatnya seseorang itu kembali kepada hatinya. Kalau hatinya semangat, insya Allah tulang-tulang yang sudah rapuh pun akan kembali menjadi muda, akan kembali menjadi kuat. Sebaliknya kalau hatinya rapuh, banyaknya daging dan juga kuatnya tulang nggak akan menjamin. Maka ini sebagai penguat, sebagai penyemangat bagi kita semua untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala terlebih di malam-malam ganjil nanti malam. Maka sejak sore dan tidur siapkan untuk bangun cepat dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau lihat keajaiban nanti malam. Semoga nggak ada ya. Semoga semuanya menjadi kuat. Kalau kalau Ustaz Abu Hanifah gitu bilangnya, kalau mau lihat keajaiban, ada perubahan, orang-orang muda jadi tua, jadi loyo, jadi rematik, sama orang tua yang kembali menjadi bugar, maka lihatlah di 10 akhir bulan Ramadan. Saya timpali kalau pengen lihat anak-anak muda dan juga orang-orang muda yang masih kuat tiba-tiba jadi anak-anak kecil, lihatlah di awal Ramadan, sejak awal Ramadan. Banyak yang mereka berbuka ketika adzan duhur tak bilang. Gak puasa maksudnya. Banyak sekali kalau orang-orang awam umur-umur 30, pemuda-pemuda zaman sekarang, mereka tuh gak puasa ya, Ikhwan. Jam 10 gitu sudah ke warung, Kayak anak kecil nggak kuat puasa. Sallallahu alaihi afiyah. Maka ini terkait dengan kejujuran. Dan juga ada tambih umahat minta tolong nampan-nampan itu tolong dijaga. Setelah makan dan langsung dicuci atau minimal langsung dikumpulkan. Tadi ada pesan dari umahat nampan-nampan yang setelah dipakai untuk makan dan segera dicuci atau dikumpulkan biar nggak rusak nampan-nampan rusak semuanya. Tolong dijaga. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala qala Ka'bun wallahi ma an'ama Allahu alayya. Kita sudah selesai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullahu sama Kamis. Kalau selesai ya itu sudah cukup. Kalau masih belum selesai mungkin kita lanjut dengan Ahad, Sabtu dan Ahad. Setelah itu insya Allah sudah libur sudah selesai. Tapi semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa